Bolehkah berdialog dengan jin saat merukyah? Iya, tujuan kita adalah supaya dia itu paham keluar dari e, badan manusia tadi atau atom dakwah dia. ada masalah. Cuma jangan langsung dialog sesuai dengan kondisi. Seperti yang saya katakan tadi, Ikhwan, ketika dia masih kuat, masih punya power, lemahkan dulu kekuatan dia supaya dia betul-betul merasakan betapa dahsyatnya ke eh, Al-Qur'anul Karim. Apakah ada tuntunan menyembelih jin dengan mushaf Al-Quran? Allah alam ya Ngapa kok sembelih sekarang? ya Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah. Itu justru pelecehan kepada Al-Qurannya ya kan. Al-Quranul Karim bukan pisau yang untuk antum jadikan sebagai alat penyembelihan. Ada penghinaan ya kan. Atau bacakan aja udah pak mati dia. Kalau kalau dia masih ngotot masih ngeyel bakal mati dia ya Tapi tujuan kita bukan membunuh jin. Tujuan kita adalah untuk mengeluarkan dia dari badannya manusia dan yang terpenting untuk mendakwai dia. Apakah air yang dibacakan ayat ayat rukyah? hanya untuk pasien yang terkena sihir melalui makan dan minuman saja ke seluruh gangguan jin dan sihir secara umum? Secara umum bisa dilakukan dengan cara meminumkan dia air yang sudah dibacakan rukyah padanya. <clears throat> Apakah benar praktek-praktek klinik rukyah yang kadang pasiennya sehat tapi ketika dirukyah justru kerasukan jin lalu dikeluarkan lagi jinnya. Nah, itu permainannya para dajjal-dajjal tadi -dajjal. ya, Hmm. Tidak ada di zaman salaf fikum membuka yang namanya klinik rukyah itu tidak ada. La salaf wala para immatuna wala para masyaikhuna yang berbuat demikian. Faham tuh? Sehingga yang namanya rukyah sifatnya insidentil dan tujuannya untuk berbuat baik kepada kaum muslimin yang terkena musibah, bukan untuk komersial. E, yang melakukan demikian rata kebanyakan dari kalangan kaum muslimin dari kalangan pergerakan hizbiyin barakallahu <clears throat> Saya pernah ikut gemblengan ilmu godam. Tubuh ditulusin raja-raja dengan cairan minyak menelan kapsul yang berisi godam. Sekarang saya sadar hal itu tidak benar. Saya tidak berhubungan lagi dengan guru-guru Quran tersebut, tidak mengamalkan lagi wirid-wiridnya. Langkah-langkah apa yang harus saya lakukan agar terbebas dari godam tersebut? Tersiap kemarin. Langkah-langkah preventif tadi ya Pak. Tafakufidin, banyak belajar agama, tingkatkan ketakwaan, tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, banyak taubat, banyak beristighfar dan perbanyak zikir, zikir, doa, doa yang syar'i dan juga perbanyak membaca Al-Qur'an. Nanti kan ada gejolak lama-lama dia akan keluar eh, kalau ada kuat akan keluar semua pengaruh-pengaruh tadi. Uh, terkait dengan raja-raja di pertanyaan antum kalau memungkinkan dihilangkan dihilangkan. Ah, dihilangkan. Barakallahu Wallahu alam terkait dengan ruqyah dengan daun bidara dan sidr. Wallahu alam. Mana nggak tahu ya. Saya bongkar-bongkar fatwa Rasulullah Daimah, saya bongkar-bongkar fatwanya Syekh Ibnu Utsaimin Nur ala Darb dan segala macamnya terkait dengan bab ini tidak menyebutkan masalah itu ya. Wallahu alam bissawab. Wallahu alam bissawab. mm <clears throat> Siapakah yang ditangguhkan oleh Allah hingga hari kiamat nanti? Apakah hanya iblis saja atau jin-jin yang lain? Apakah jin mati seperti manusia? Baik. Yang ditangguhkan oleh Allah Azza wa Jalla hanya satu, yaitu iblis saja. Bapaknya jin. Yang lainnya tidak. Yang lainnya bakal bisa mati sebagaimana manusia juga mati. Barakallahu Siapakah jin ifrit Apakah masih ada sekarang ini? Ifrit itu nama jin, gitu ya, Pak. Jin namanya ifrit. Ya, ada lagi namanya Khinzat dan yang lain-lain itu namanya jin. Kayak antum namanya ada yang namanya Muhammad, ada yang namanya Ahmad, segala macamnya. Nah, apakah masih ada? Ya Allah alam. Kalau jinnya masih ada sampai sekarang ini, ikhwan. Kalau ifritnya tergantung. Kalau masih ada yang namanya jin ifrit, di tengah-tengah mereka ya berarti masih ada. Barakallahu fikum. Sini, jangan taruh situ. Lewat depan ini kita jawab ya. Uh, uh. insyaallah ya? Ada mafhum. Apakah yang membaca basmalah ketika masuk rumah cukup satu orang saja ataukah semua anggota keluarga? Kalau masuknya sendiri-sendiri. Nah, yang ini bapak masuk, lainnya masuk. Artinya nggak bersamaan, harus sendiri-sendiri. Karena pembahasannya terkait dengan eh, individu-individu kita yang masuk rumah para kalau Naam, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Kakak saya dahulu terkena teluh. Apabila kumat kelakuannya seperti orang gila. Sudah dirukyah namun tidak mempan. Nah ini mungkin syaratnya nggak terpenuhi ya Pak. Yang rukyah ini siapa? Hah? Syarat rukyahnya kayak apa? Terpenuhi semua ya Pak. Mempan insya Allah. Al-Muhim sampai pada akhirnya ada tawaran pengobatan melalui cara daya. Ini dengan cara sihir juga. Dan sembuh total kalajinya Pak Ikhwan ya. Dikarenakan dulu jahitan dan tidak sabar, bisakah kakak saya bertaubat? Apa syarat taubatnya? Bisa. Taubat istighfar kepada Allah Azza wa Jal dengan taubat dan nasuha dari semua yang ada. Caranya tinggalkan itu semua. Sesali apa yang telah lalu dan berazam jangan mengulangi lagi. Itu taubatnya ya kan barakallahu Aduh, ini gitu. Hmm. Si. Hmm. <clears throat> Teman istri saya terkena penyakit gangguan jiwa, tapi kambuh-kambuhan atau kumat-kumatan. Kalau sudah kumat, nggak ikut apa-apa. Dan apakah hal ini termasuk gangguan jin ataukah disembuhkan? Di sana Ikhwan ada gangguan jin, ada gangguan jiwa. Ada sura'ul jin, ada sura'ul khalat. Kalau gangguan jiwa larinya kepada tim medis ahli penyakit jiwa. Assalamualaikum. Saya paham insyaallah ya. Mungkin dengan cara rupiah ketika antum melihat tanda-tanda pada dia ada jinnya, ada jinnya, ada pengaruh sihirnya, mungkin kamu rupiah. Kalau enggak berarti murni murni gangguan jiwa. Langsung dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Barakallahu fikum. hmm. Loh, gimana kok? Ah, ah, ah, ah. Loh, loh, loh, Ini di sini. Apakah ada ayat-ayat khusus ya? Dari terjawab Evan dalam keterangan tadi. Apakah boleh merukyah menggunakan murtal MP3 ini untuk kondisi yang sangat darurat? Misal ini orang betul-betul sangat kuat pengaruh jin dan sihirnya atau banyak ah, sekali jin dan pengaruh sihirnya. Antum kelelahan, kewalahan. Sehingga di dengan dengan cara disetelkan morotal MP3 atau MP4 di rumahnya dia. Itu nggak ada masalah. Barakallahu Ketika antum punya kemampuan, nanti antum rukyah lagi, antum secara langsung barakallahu fikum. Sehingga kondisinya bukan eh, kondisi-kondisi uh, yang biasa, ini kondisi yang di luar kebiasaan. Itu demikian ya kan. Uh, orang yang terkena pengaruh ini kalau dibiarkan lengah sedikit langsung masuk lagi. Sehingga dengan cara semacam itu di kamarnya, di rumahnya dibacakan uh, Al-Qur'an dengan cara demikian. Wallahu a'lam bishawab. Hmm. Bolehkah merukyah orang kafir yang kesurupan? dengan Al-Quran atau membacakan fikir-fikir yang syar'i. Ini tujuannya untuk mendakwai dia. Antum ruqyah dia tujuannya untuk mendakwai dia. Tayyib, dakwai jinnya, dakwai juga yang kafir tadi. Insya Allah ada masalah. Termasuk upaya dakwah ila Allah Azza wa Ya dibacakan dengan ruqyah yang syar'i, Al-Quran atau zikir yang syar'i, bukan dengan ruqyahnya orang kafir. Ya gampang, ini masih banyak. Oh, sudah setengah satu coba. Iya, iya. Lanjut apa sudah? Hmm? Kapan lanjutnya? Adzan dulu, kemudian dilanjutkan baru koma atau gimana? Atau satu zuhur? Hah? Nah ya tak kasih pilihan Adzan dulu Lanjutkan pertanyaan Selesai baru komat Atau adzan, Komat solat, Baru teruskan jawab pertanyaan Yang mana? Yakin? Kalau sholat dulu Berarti waktunya panjang Nah gitu kalau azan dulu jawab pertanyaan baru komat, ya nggak terlalu panjang kan gitu ya. Yang mana Pak? Setelah itu komat. Berarti pendek nih waktunya Pak ya. <laughs> Ada mau pulang ya? Bapak ini. Ya? <laughs> eh, iya. Kita memikirnya jauh-jauh ini. Yang dari sampit mau pulang ya Pak. Ya apa ini? Hah? Ya monggo. Sudah ada kan? Sudah tuh Pak. ya, Sudah azan. Azan dulu. Komatnya kan terserah kita, wong mesinnya kita gitu. Komat jam satu seperempat gak ada masalah. Azan dulu. Tapi barakallahu fikum ada lagi yang bertanya apakah boleh pada saat ruqyah perukiah meminta bantuan orang lain untuk memegangi pasiennya tidak ada masalah itu teknis tidak ada masalah ya terutama ketika jahnya sangat kuat apakah bisa mati di tubuh orang yang dirasuki dan tidak keluar lagi keluar ketika jinnya mati dalam tubuh tadi akan keluar dengan sendirinya para kelas itu akan keluar dengan sendirinya barakallahu fikum. Bagaimana hukum terhadap orang indigo yang mempunyai kemampuan atau terkadang bisa melihat makhluk halus atas izin Allah? Hukum asal manusia itu tidak bisa melihat makhluk halus. Hah? Kecuali beberapa perkara keadaan yang saya sebutkan di atas yang sebelumnya ya kan. Mungkin dia yang ditampaki oleh jin tadi. Dua, nah, ini untuk mengganggu dia. Atau yang kedua ditampaki oleh jin karena jinnya senang sama dia. Atau dia sendiri yang memiliki mantra-mantra, wirid-wirid, jambi-jambi untuk manggil jinnya tadi. Semuanya nggak bagus, semuanya nggak beres. Dikarenakan bertentangan dengan kaidah asal barakallahu fikum. Sehingga ketika eh, ada seorang yang punya uh, keanehan semacam ini, sesegera mungkin dia memperbanyak baca Al-Quran, baca tiga-tiga syari, ayat-ayat rukyah, dan segala macamnya. Jangan merasa bangga dengan itu dikarenakan dia menyalahi fitrahnya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Paham ya? Rasul saja yang paling mulia, para sahabat aja tidak ada indigo semacam ini. Rasul bisa melihat dengan wahyu dari Allah Azza wa Jal, dengan dengan kehendak dari Allah Azza wa Jal. Jadi jangan bangga. Oh, saya bisa merasakan jin. <laughs> Ima entin kahin, intini sahir juga, wah ima diganggu sama jin tadi. Anak-anak selalu menangis malam hari, menggigau, ngelendur, teriak-teriak. Masya Allah. E, ini yang pertama cari tahu sebabnya. Kenapa kok malam-malam teriak-teriak? Sekali kejadian atau berkali-kali. Ini sebelum kita melakukan prosedur ya, cek dulu. Kadang-kadang sebelum dia tidur, dia ada main apa begitu Ehon ya dengan entah kakaknya atau dengan adiknya dengan tangga-tangga segala macamnya terbawa mimpi terbawa mimpi sehingga dia licik tuh ngomong-ngomong dah dah dah gitu biasa itu kau usah dirukyah biasa mau sebelumnya ada kayak gitunya kok Hah? dan itu di, e, diperhatikan sebelum dia tidur ada kelas ada kalanya memang gangguan penyakit ain. Jadi sebelum dia tidur itu ada orang yang melihat dia dengan pandangan hasad atau pandangan takjub dan tidak mendoakan barokah untuk dia. Kena penyakit ain. Eh, biasanya ya kan dia nggak nggak bangun dia. Terbangun tapi dia rewel, nangis, nggak kayak biasanya ya kan. Kadang demam, langsung kamu rukyah. Langsung kamu rukyah dengan ayat rukyah, insya Allah dia akan sembuh. Ketahuan itu penyakit ain, Ketika dibacakan rukyah dia akan tenang, tenang, tidur dengan lelap. Barakallahu itu. Wallahu taala alam bisawab. Seseorang merasakan merinding berdiri bulu kuduknya Ustaz. Apakah ada gangguan jin? Ya, antumnya merasakan. Gitu lah ya, kan? Nah, gitu ya. Ada yang ketakutan ketakutan sendiri bukan karena jin. Eh? Tahu-tahu dia duduk sendirian di masjid sendirian. Tahu-tahu merinding dia. Nah, itu penakut. Kayak gitu ya. Itu baru bisa kamu katakan jin ketika nggak ada masalah. Atau enggak takut nggak apa. Tahu-tahu sering gitu ya Pak. Sering. Dan itu dingin biasanya. Sering. Nah, biasanya ada jinnya di situ. Ima antum rukyah, ima antum pergi atau antum ta'awud dan segala macamnya. Barakallahu Ini namanya pengalaman-pengalaman. Hmm. Ada seseorang yang mengaku mampu merasakan dan mengetahui keberadaan jin. Bagaimana orang semacam ini? Ini juga tukang sihir juga ya kan. Didukung ya kan. Dukun itu menyalahi fitrahnya manusia. Manusia yang mukmin yang beriman tidak, tidak bakal bisa berinteraksi dengan yang lainnya. Dari dunia jin ya kan. Yang semacam ini dukun juga, dia punya khodam juga apalagi mengadakan acara show nangkap jin. Hmm. Yang ketiga, dia membawa botol gitu. Oh, nangkap Tangkap dimasukkan botol. Itu juga gahin dukun golek duit cari komersial dengan cara semacam itu itu namanya bantuan jin bantuan khodam para fikum walaupun gak ke ustad walaupun penampilannya penampilannya ustad pakai jubah pakai baju koko apa gitu itu namanya dai-dai satu saat yang punya khodam-khodam tadi adalah ya jis. <clears throat> Apakah anak yang sering atau pernah melihat jin perlu rukyah? Kalau terganggu dirukyah, kalau tidak dikasih ta'awud. bi bikalimatillahi ta'ala min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah seperti yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada cucu beliau u'idzuka bikalimatillahi ta'ala min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lama. Dikasih ta'awud supaya terlindung dari gangguan-gangguan jin tadi. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Sudah ini? Nah, ini sudah pembahasan jinnya. Sekarang pertanyaan yang lain ini. Apa, Mbak? Sese piye iki piye gak paham aku, Pak. Iki jeluntrungane pripun iki, Pak? Oh gitu. Lo bakal ono HP bareng kok. Oh gitu. Bacakan langsung, jangan pakai itu. Kalau punya kemampuan baca, bacakan langsung rumah Anda dengan Al-Quran. Kalau nggak mampu, maka dengan murotal baca di spell Al-Baqarah atau Ali Imran. Akan lebih terasa efeknya kalau koriknya ahlu sunnah. Gitu ya. Nah, gitu ya. Itu eh, ketika diperlukan banyak jin di rumahnya antum dan ketika tidak ada berkala. Sering-sering disetelkan murotal murotal Al-Quranul Karim barakallahu hmm. Sekarang pembahasan yang lain ya, Ikhwan Dibaca pendek ini Soal-soal yang lainnya ya, Ikhwan Mana yang lebih afdal Bagi orang yang sangat mampu Untuk menghadiri daur nasional Menghadiri daur nasional Tanpa menyumbang atau menyumbang Agar terselenggaranya daurah nasional tanpa menghadiri. Itu ya apa sih? live streaming. Loh, yang paling afdol itu datang langsung ke sana bermajlis dengan para ulama dan para masyayikh plus nyumbang. datang ke sana tuh antum pribadi nyumbang untuk kemaslahatan yang lain. Antum dapat pahala semuanya. Pahala sedekah bisa dapat, Eh, pahala e, eh, rihlah talabul ilmi dapat pahala majlis dengan ulama juga dapat Amin. Kan? dapat semuanya sangat mampu kok pertanyaannya sangat mampu semua borongan kabeh pahalanya ya kan mumpung ada kemampuan atau borong semua pahala-pahala yang ada barakallahu fikum oh ini ada yang lewatan Apakah berlatih tenaga dalam termasuk sihir? Jadi ya, lihat, antum ini melatih dikasih wirid-wirid diisi ataukah tidak? Kalau semata-mata latihan pernafasan dan segala macam, tidak ada wirid, tidak ada segala macam, tidak ada ritual, tidak ada masalah. Itu pelatihan biasa, ada ilmunya ya kan. Tapi kalau kemudian diisi, ha? Ah, gurunya itu langsung diisi gitu. nah hada termasuk perkara diharamkan oleh agama. Ada itu. Dari kalangan haula ya, begitu. Dalam rangka untuk mempersiapkan eh, apa namanya? orang-orangnya yang menjadi eh, pasukan-pasukan mereka begitu diisi. Diisi. Ini semuanya syirik. <coughs> Nama ya. Juga terkait dengan bab olah kanurakan juga demikian. <coughs> Kalau semata-mata eh, latihan fisik nggak ada masalah. Tapi kalau ada isinya, ritual-ritualnya, wirid-wiridnya, jampi-jampinya dan segala macamnya maka nggak diperbolehkan para kewajiban. <coughs> Masya Allah. Hmm, ini pertanyaannya ada lain lagi nih, Evan. Iya, iya. Jawab lagi. Nah, jawab. Ini pertanyaan cara jarawat takdil semua ya, Evan. Jawab tak? <laughs> Hmm, hmm. tulisannya kok lembut-lembut gini ya Allah Gini piye macane ya <clears throat> Apakah seseorang itu bisa menjadi kafir apabila pernah mengatakan kalimat-kalimat kufur dan dia tidak tahu bahwasanya itu adalah perkataan kufur? Nah, kalau dia orang yang jahil, tidak. Atau dia mengucapkan dikarenakan punya ilmunya enggak. Cuma kalau dia merasa segera dia beristighfar dengan taubat kepada Allah Azza wa Apa hukum minta air kepada orang alim? Tidak boleh. Itu termasuk zariah menuju kepada kesyirikan. <clears throat> Dan itu pelakunya bukan ahlu sunnah. Yakin pelakunya orang-orang yang senang aroma-aroma syirik, aroma-aroma kuburan, aroma-aroma barokah, dan ngalah barokahnya yai. Hmm. Ada Adalah ya, Jesus. Harakalasikum. <clears throat> Mesti yang diminta orang kayak gitu ya Pak Minta. Pak Yai, ini Pak Yai, airnya Pak Yai, tolong didoain Pak Yai, ya, ya. Nah, supaya uh, barokah. Oh, kadang Pak Yai jualan air, nih air barokah, gitu ya. Itu semuanya tidak benar, tidak pernah ada ya kan di zamannya Rasul dan Itu merupakan zariah jalan menuju pada kesyirikan, kesyirikan barakallahu Kan sempat heboh itu di beberapa tempat ya di Jombang heboh ponari sampai ada namanya minuman ponari sweet ah, sayang ponari sweet kan gitu ya itu gak ada apa-apanya ya <coughs> itu semuanya adalah tindakan-tindakan ngalap-ngalap barokah yang dianggap syirik dalam Islam Wallahu musta'an mm <coughs> Apa hukumnya berkunjung ke tempat ibadah non muslim, candi-candi dan yang lain-lainnya? Tidak boleh, ya kawan. Ini tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk safar ke tempat-tempat semacam itu. Entah itu Borobudur, Candi Kalasan, Prambanan, gereja, kelenteng, layajus. Tidak diperbolehkan sebab ada unsur wala kepada orang-orang kafir dan simbol-simbol orang-orang kafir. Jangan ke situ. Anda safar, bepergian ke sebuah masjid dengan keyakinan itu punya keutamaan, tidak boleh. Namanya syaturihal, diharamkan dalam Islam. Yang diizinkan cuma tiga masjid, Nabawi, Fil Haram, Fil Aqsa. Nah, antum jauh-jauh, jauh dari mana gitu pedalaman-pedalaman Palangka sana. Saya mau datang khusus ke Masjid Al-Mabrur di Lanahan Ulin. Kenapa? Barokah itu. Tidak boleh punya haram ya kan? Itu padahal masjidnya harus sunnah. Tidak boleh. Karena tidak ada nas barokahnya. Yang ada masjid Nabawi, masjid haram, masjid Aqsa. Apalagi rekreasi khusus ke gereja. Rekreasi ke Borobudur. Lambang-lambangnya orang kafir. Adalah ya yesus? Tidak diperbolehkan para kawasan. <clears throat> Allah Ta'ala alam bisawab. dipatok sampai jam 1. Hmm. Seseorang telah mewakafkan sebidang tanah untuk dibangun masjid atau pesantren atau madrasah. Kemudian orang tersebut berubah pikiran dan menjual tanahnya kepada orang lain. Kalau sudah jadi akad wakafnya maka tidak boleh cabut. Tidak boleh dicabut kecuali kalau wakaf e, pihak yang dikasih wakaf tadi tidak bisa menggunakan wakaf sesuai dengan semestinya. Maka dia cabut untuk dialokasikan kepada pihak lain dengan tujuan yang sama. Paham belum? Itu kalau sudah ada akad wakaf. Tapi kalau baru rencana di hati, baru baru rencana, baru keinginan, belum terwujud, masih keinginan, masih kata hati. Terus berpikiran, ya terserah Anda, tanahnya Anda sendiri mau diwakafkan al alhamdulillah dijual ya terserah Anda. Kalau sudah terjadi akad wakaf tidak bisa dicabut lagi. Barakallahu itu. <coughs> Wallahu taala a'lamu bis Untuk masalah tato, <coughs> hukumnya haram ya, enggak kan? boleh ya kan? pakai tato. Apakah uh, kita harus membuangnya karena dengan menghapusnya akan semakin merusak kulit? Jawabannya kalau memungkinkan dihilangkan tato itu dengan cara-cara yang tidak membahayakan kita, hilangkan. Para kawan, dihilangkan. Itu sebagai bentuk taubatnya kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya kok dengar katanya sekarang sudah ada cara yang canggih gitu ya, ya menghilangkan tato dengan enggak sakit. Ya ada bekas-bekas kulit rusak ya kan tapi enggak nggak sampai membahayakan kita tapi ya mahal diupayakan para klasikum dalam mereka untuk taubat kepada Allah azza wajalla <clears throat> Puasa mana yang harus dikerjakan di bulan Syawal? Lebih dahulu, puasa sunnah enam hari Syawal atau membayar hutang puasa Ramadan. Misal utang saat terkena haid tujuh hari. Taib yang pertama kali dikerjakan mengkodok Ramadannya. Itu hukumnya wajib. Sementara puasa Syawal hukumnya sunnah. Jadi langsung begitu id selesai id kodok puasa dulu. Selesaikan kodok Ramadan lalu sambung dengan enam hari Syawal. Itu yang dianjurkan barakallahu fikum. Kecuali sebuah kondisi tertentu yang dialami oleh seseorang yang tidak sempat puasa sehingga waktu syawal tinggal sedikit tidak mungkin digabungkan antara kobok dan syawal misal tinggal 10 hari syawalnya 6 kobok 7 kan 13 tidak mungkin ya maka dahulukan puasa syawal dikarenakan waktunya mepet lalu kemudian kobok dikarenakan kobok itu waktunya panjang ini kondisional ya ini uh, yang diterangkan oleh para ulama, fatwanya para ulama Syekh Ibnu dan yang lain-lain Syekh bin Hadid dan Nah, Allah taala alam bisawab. Bagaimana menyikapi ketika kita mendapatkan mimpi ketemu dengan orang tua yang telah meninggal? Ya, tidak apa-apa. Ya mimpi gimana lagi mimpi? Ya udah ingat orang tua. Hah? Tidak membuat perubahan syariat dan segala macamnya. Itu mimpi. Ya atau ambil positifnya, antum berbakti sama orang tua yang telah wafat tadi Ikhwan dengan cara apa? Mendoakan kebaikan untuk mereka, istighfar untuk mereka, berbuat baik kepada family-family mereka, teman-teman akrab mereka dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Gitu ya. Nah, mimpi ketemu bapak sama ibu ngomong, "Duk, Dorong tahlil duk. Duk, eh, jangan jangan dikubris dikarenakan melanggar syariat. Atau mimpi. Duk iku lo, Nah, misalkan di, diminta untuk nyambung kekerabatan dengan Pak Le, Bude dan segala macamnya. Jadi amalkan, dikarenakan sudah syariat. Intinya pegangan atom itu agama, bukan mimpi. Paham ya? Mimpi itu mungkin kabar gembira, mungkin peringatan. atau mimpi ketemu ibu kayak marah-marah nih ibunya tuh ini. Wah kamu itu, kamu kaget. Kok marah-marah kenapa ibu ya? Antum intervensi kenapa ya kan? Jangan-jangan ada yang kurang pada baktinya antum. <coughs> Ambil positifnya untuk mengerjakan perkara yang positif para keluarga. Orang lima menit. <coughs> Dua pertanyaan yang sama dijadikan satu Seorang istri mengetahui bahwasanya poligami bagian dari sunnah. <coughs> Namun dia berniat jika suaminya poligami, dia ingin berpisah atau cerai. Dengan alasan tidak kuat menahan kesedihan. Bagaimana hukumnya? Berniat semacam itu. Masya Allah. Allah musta'an. Ustadz bagaimana cara memahamkan kepada istri bagi kami para suami yang mau ta'adud karena sebagian ikhwan ingin ta'adud namun banyak para istri nggak mau dimadu meski mereka paham mohon nasihatnya Masya Allah terkait dengan kaum wanita ah. niatan-niatan semacam itu nggak benar Ta'adud itu perkara yang dibolehkan oleh agama, diamalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Barakallahu fikum. Tidak boleh punya niatan kepingin cerai seperti itu. Mestinya mencontoh ummahatul mukminin bagaimana mereka bisa berbagi, mereka bisa mengamalkan sunnah uh, yang demikian. Cemburu biasa, sedih itu biasa, manusiawi, itu sifatnya wanita namun jangan sampai kemudian mengingkari ta'adud atau membolimi yang lain dan segala macamnya ya. Jangan. Barakallahu fiikum. Baik. <clears throat> Terkait dengan para ikhwan yang mau ta'adud, antum harus mempersiapkan segala sesuatunya. <clears throat> Jangan semangat ta'adud doai. Disiapkan segala sesuatunya. Baik. Istri dikasih pemahaman dulu. sudah paham? istri dikuatkan hatinya dulu, disenangkan dulu dengan cara kamu sebagai laki-laki betul-betul maksimal di dalam menunaikan haknya istri. Lebih sayang kepada dia, perhatian sama dia, begitu. Kemudian siapa yang lain-lainnya terkait dengan orang tuamu, terkait dengan mertuanya kamu, mertua kamu yang berikutnya lagi. Tataan itu. Antum tak adut seneng orang tua kamu marah besar. Enggak barokah ya, Hah? Taat bagi antum paling mubah atau paling sunnah ya. Taat sama orang tua hukumnya wajib. Tata yang bagus, orang tuamu, toton, eh, mertuamu yang pertama ditata, mertua yang calon mertua juga ditata, diri kamu, kesiapan kamu, istri kamu matang. Ketika itu sudah matang semuanya, Bismillah, taat. Nah, sehingga antum melaksanakan ibadah taat itu dengan tenang dan dengan suasana yang bagus. Gitu loh, mencerminkan taatut yang baik, penuh tanggung jawab yang indah. Gitu. Nah, sama istri pertamanya aja sering gelut, sering ribut. Haknya istri gak terpenuhi dengan baik. Ujuk-ujuk pengen taatut ya perang. Ya, ya perang. Nah, yang sama yang satunya aja gak beres. Mau nambah lagi, tambah gak beres. Yang ketiga, tambah parah. Yang keempat, kiamat. Lupa beres semua ya, Sehingga tata yang rapi dulu. Bukan berarti menghalangi ta'adud. Tapi jadikanlah ta'adud itu sebuah ibadah yang menyenangkan. Sehingga para istri itu merasa tidak keberatan ketika suaminya ta'adud. Cemburu biasa. Marah-marah biasa. Itu manusiawi. Amin. Ketika antum belum siap, jangan terlalu ngoyo, jangan terlalu berobsesi. Ah, ah. yang disiapkan segala sesuatunya, tahu-tahu jadi. Gitu. Kalau belum siap, jangan ngoyo. Siap, laksanakan dengan cara yang baik. Barakallahu fikum eh, rata-rata kenapa kok istri-istri kita ini barakallahu tidak pernah mau rela suaminya taatut? Itu banyak alasan. Yang pertama, suaminya sendiri dipandang belum bisa menunaikan hak istri pertama dengan maksimal. Ya, belum maksimal ya. Yang kedua ialah dikarenakan adanya pengalaman-pengalaman orang lain. Yang sudah terjadi itu banyak yang gagal, banyak yang error, banyak yang ribut, banyak yang kiamat suruh. Akhirnya apa? Trauma. Gara-gara yang lainnya itu. Yang gak menata dengan baik ta'adudnya itu. Yang lain jadi semakin sulit. Pintunya close akhirnya. Ini udah matang, udah siap. Wah, tinggal selangkah lagi bubar semuanya. Kenapa? Tuh si bulan. Eh, apa? Udah keok lagi. Nah, maka kalau Anda punya semangat taatut, tata yang rapi, yang bagus, Tayyib, jadilah Anda sebagai pembuka jalan untuk lancarnya ta'adud bagi yang lain. Yang tata yang rapi, bagus, tak berhasil, bahagia. Yang ketiga, yang keempat, Masya Allah. Nah, yang lain, tuh, berhasil tuh, nyun tuh. Iya, berikutnya, berikutnya, berikutnya, wah kata. Gitu ya, ya. itu. <clears throat> Jadi jangan terlalu Kalau nggak mampu, bilang, saya belum mampu ditawar-tawari, ditawari langsung datang orang tuanya sama anakku. Saya belum siap. Hmm? Gimana lagi yang belum siap? Jangan, us, ada yang nawari rek. Cocok kira, baik apa ini? Tawari lagi. itu Allah musta'an. apa para ustaz, jangan ngoyo-ngoyo. Hah? Datang yang nawari ustaznya. Ustaz. Halo ustaz. Hmm? Ini sebuah kehormatan bagi kami kalau Ustadz masuk dalam keluarga kami. Masya Allah. Putri kami sudah siap Ustadz. Sudah, Masya Allah, sudah taklim, sudah hafibah, sudah begini, begini. Fadal Ustadz. Masya Allah. Loh, tiga lalu, Kau kobil itu nikah, selesai. Loh, kayak gitu ya. Tapi anda harus ngaca. Masalahnya bukan semata-mata kobil itu nikah, wa tazwijah, bimahrin, madkur, halan. Bukan semata-mata itu, tapi yang harus tahu tanggung jawab ke depannya. Bagaimana yang pertama, bagaimana anak-anak, bagaimana yang kedua, orang tua, mertua, mertua kedua, kamu sendiri, dan segala macamnya. Beri tanggung jawab. Ada siap, maju. Hah? Atau lagi siap-siapnya ada yang nawari. Si, lihat, oh iya, Zen. Ya, saya sepakat. Langsung aja di sini, tidak ada masalah. Gak usah nunggu pulang jauh-jauh ke sana. Langsung sini. Saya laki-laki Tidak ada masalah. Langsung siap. Ya, nah, dan ketika terjadi semuanya enak. <coughs> Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mohon penjelasan definisi hizbiyah Mengapa kajian sunnah Sering disebut-sebut hizbiyah, hizbiyah, hizbiyah Itu memerlukan daurah khusus Sehingga nanti antum ketika ada ustaz yang mau ke sini Diminta "Ustaz, tolong dibahas materi tentang bahaya hizbiyah Gitu Nah, tidak harus saya Yang lain banyak yang mau ke sini <coughs> Nanti antum minta diantara beliau untuk menjelaskan tentang masalah bahaya hizbiyah. Satu kajian dikasih pembahasan masalah muaspadai bahaya hizbiyah. Wallahu taala alam bisawab. Ada pun yang terkait dengan cara wa ta'dil nanti ada waktunya khusus insya insyaallah taala. Gitu ya, jam 1 lebih 5. Saya kira cukup sekian saja, semoga bermanfaat dan semoga apa yang disampaikan bisa memberikan pencerahan bagi antum terkait dengan dunia jin, dunia sihir